Namun ini ma'asyar akhwa rahimakumullah berjalan hari demi hari, waktu demi waktu, sampai beliau sendiri pulang, tidak ada klarifikasi. Yang ada menyebar di grup BBM. Termasuk di antara keajaiban dunia. Seseorang disuruh bertaubat dalam keadaan dia tidak mengetahui dosa apa yang dia lakukan. Masya Allah. Ya. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Saya nggak hafal. Pulang sampai ke Makassar, mengumpulkan para ustadz di Makassar. Yang hadir-hadir. Nah, ketika mereka hadir, yang disampaikan apa? Bahwa, ya, saya ini mau bertobat. Tapi bertobat dari apa? Apa kesalahan saya? Coba ini menunjukkan talaubnya Zulkarnain. Di hadapan para masyayikh, di hadapan Syekh Hani, terang-terangan dia mengatakan saya rujuk dari setiap kritikan-kritikan yang disampaikan pada saya. Ini pernyataan dia. Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ketika saya sempat bertemu setelah pertemuan uh, eh, Syekh Rabi dengan Zulkarnain tiga hari sebelumnya Syekh Rabi mengatakan anak nasah tuh, saya sudah menasihatinya Wa wa'ada bil khair. Dan dia menjanjikan kebaikan. Janji apa itu? Janji rujuk. Fa'in thabata falhamdulillah. Wa idza ma thabat fa'ada syai'un tsan. Kalau memang itu benar, Alhamdulillah. Kalau tidak benar, maka ini perkara lain. Likulli maqamin maqal. Setiap kejadian ada pembahasan tersendiri. Ternyata yang disampaikan di hadapan para ustadz, dia tidak mengerti harus rujuk dari mana. Kesalahan apa? Ini musibah, rahimakumullah. Kalau begitu, semestinya dia berangkat ke sana, semestinya dia berbicara kepada Syekhani mengatakan, saya tidak punya kesalahan. Harus rujuk dari mana? Kan gitu. Kenapa dia mengatakan siap untuk rujuk? Dan dia menerima risalah Syekh syekhani yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dan dalam telekonferensi juga asy syaikhani menyampaikan bahwa Dzulkarnain telah siap untuk menyatakan rujuk dari setiap kesalahannya. Tapi ternyata buktinya dia tidak entah tidak tahu atau pura-pura nggak tahu mana kesalahannya. Satu saja. Satu saja dulu. Yang disebutkan Syekhani dalam telekonferensi. Yang katanya telekonferensi ini mau diterjemahkan secara tertulis yakni dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara lengkap yang di dalamnya terdapat tahdir terhadap Ja'far Saleh. Ini yang kita tunggu sampai sekarang belum ada. Sikap terhadap Ja'far Saleh. Ya, yang terang-terangan membela Radio Raja membela sebagian hizbiyun, menganggap mereka salafiyun. Nah, sehingga ditahdir pada telekonferensi ditahdir oleh Syekh Hani bahwa ini termasuk sebab yang menyebabkan kalian berselisih. Hendaknya kalian menjauhkan diri darinya. Dari Ja'far ini dan Ja'far yang lainnya. Dari Ja'far ini dan dari Ja'far yang lainnya. Jauhkan diri kalian darinya. Nah, sudah itu. Nah, maka akhirnya Ja'far Soleh merasa kena batunya. Maka dia pun berkicau. Berkicau di Facebook dia mengatakan, apa yang bisa diperbuat? Kalau semua lupa bahwa nama-nama da'i berikut pernah sama-sama berkumpul dengan Ustadz Abdullah Taslim di Rawalumbu. Dalam rangka mengupayakan pendekatan antara pihak-pihak yang dianggap bisa mendekat dari kedua belah pihak. Lalu kenapa harus ada yang dikhianati? Maksudnya kok kenapa dia sendiri yang diserang? Yang lain selamat dari serangan. Siapa itu yang pernah kumpul di Rawalumbu dengan Abdullah Taslim As-Sururi Ali Basuki Abdullah Sya'arani, Abdul Bar Ayub Rizki dan saya sendiri maksudnya Ja'far Saleh saya sendiri kemudian kami sepakat bahwa Qarnain adalah orang yang sulit sehingga diupayakan pada tahap berikutnya ini kan makar ya mereka marah Qarnain? Orang yang sulit. Kalau orang yang sulit seperti ini saja yang disebut oleh Syekh Rabi' la'ab makir mutalawin yamshi ala tariqatil halabi fil makr dianggap mereka sulit terus gimana keadaan mereka ini ternyata bukan Ja'far Soleh sendirian yang ingin membuat makar di belakangnya ada yang lain para ustadz-ustadz yang lainnya maka oleh karena itu rahimakumullah, kita tidak ingin memperkeruh suasana. Ya. Kita ingin berjalan di atas al-manhaj as-salafi al-wadih. Yang jelas di atas bimbingan para ulama. Kalau para ulama mengatakan hati-hati dari fulan sudah selesai. Wajib bagi kita menjauhkan diri darinya agar kemudian manhaj asy-Salafi ini terselamatkan dari berbagai macam noda-noda yang dikhawatirkan mengotori manhaj salafi maka itu yang kita inginkan. Dan sampai sekarang ma'asyir rahimakumullah rujuk belum ada. Ya. Dan itu tetap kita harapkan. Ya. Wallahi tidak ada keinginan kita untuk untuk senang dengan adanya perpecahan, senang dengan adanya perselisihan tidak sama sekali. Namun bersenang-senang dengan kondisi yang seperti ini adanya sebagian ikhwan yang akhirnya hanyut tenggelam ke dalam hizbiyah, terpengaruh dengan pemikiran hizbiyah, itu juga merupakan hal yang kita tidak inginkan. Nah, saya kira ini rahimakumullah bagian pertama insyaallah taala akan ada lanjutannya pada pertemuan yang lain insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.